Bapak kita Nabi Adam di syurga. Yang kemudian karena satu kesalahan dan memang itu adalah takdir Allah, akhirnya diturunkan ke dunia. Nah, berarti kita harus bisa kembali ke rumah kita di syurga. Kita harus bisa pulang kembali ke rumah kita di syurga. Bagaimana caranya kita bisa pulang ke rumah kita? Antum kalau punya mobil, supaya enggak kesasar pakai apa biasanya? GPS ya. Ya, pakai GPS. Nah, kita juga punya GPS supaya kita enggak kesasar pulang ke rumah kita di surga. Apa GPS-nya? Al-Qur'an was sunnah. Nah, itu. Itu petunjuk jalan. Supaya kita tidak kesasar. Supaya kita bisa pulang kembali ke rumah kita di surga nanti. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk itu, nanti kita akan kesasar. Tidak bisa pulang ke rumah kita, naudzubillah, malah masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah Karena itu mumpung selama Ramadan ini eh, kita sekarang latihan lebih dekat dengan Al-Qur'an. Kita latihan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita berusaha menjadi ahlul Qur'an. Kita berusaha menjadi sahibul Qur'an yang selalu membaca, mempelajari, memahami dan berusaha mengamalkan isinya. Salah seorang ulama mengatakan al-hayatu fi dilalil Qur'an ni'mah. Ni'mah la ya'rifuha illa man daqaha. Kehidupan di bawah naungan Al-Qur'an adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan yang tidak akan mengetahuinya kecuali orang yang sudah merasakannya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kita pelajari, kita pahami dan kita berusaha kehidupan kita itu sama dengan Al-Qur'an. Mengikuti apa petunjuk Al-Qur'an, kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Yang mana kenikmatan ini tidak bisa dirasakan oleh siapapun kecuali orang yang sudah berada di bawah naungan Al-Qur'an. Inilah di antara tujuan kita membahas ayat-ayat sukses dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sukses fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Tapi sekali lagi, sukses menurut siapa? sukses menurut Allah, sukses menurut Al-Quran, bukan sukses menurut manusia. Sukses menurut manusia dengan menurut Allah berbeda 180 derajat. Sukses menurut manusia hanya berputar-putar di materi duniawi. Sukses menurut Allah sama sekali tidak ninggung masalah materi duniawi. Sukses menurut Allah nanti kita akan melihat adalah kalau kita ini taat kepada Allah, kita kerjakan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, kita selalu berbuat kebaikan, terus sampai puncaknya adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Ditanya di kuburan bisa jawab. Alam kuburnya menjadi taman di antara taman-taman syurga dan proses hari kiamat nanti lancar semuanya mudah. Kemudian masuk ke dalam syurga. Di dalam syurga memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah tidak murka lagi setelah itu selama-lamanya. Inilah sukses. Nah sekarang mari kita kaji satu persatu. Kita sekarang masih berada di redaksi yang pertama yaitu redaksi kot aflaha. Ya, redaksinya kot aflaha. Karena itu diharapkan antum kalau pengajian sore ini membawa Al-Qur'an terjemahan. Kalau membawa tafsir lebih bagus lagi. Jadi sambil kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, buka-buka Al-Qur'an itu nikmat. Kita bisa buka-buka Al-Qur'an itu nikmat. Pergi ke masjid bawa Al-Quran, nikmat lagi. Masya Allah. <clears throat> Di situ yang pertama-tama di surat Al-Mu'minun ayat nomor 1 sampai 11. Al-Mu'minun 1 sampai 11. Yaitu surat yang ke-23. Mari kita lihat dan sebenarnya sudah pernah kita bahas di WhatsApp kami WA MTDHK. Kalau antum ikut dan boleh juga gabung, itu sudah pernah kita bahas tuntas ini, tafsirnya ini, poin-poinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Berarti di sini kita lihat resep sukses yang pertama adalah menjadi orang yang beriman. Jadi resep sukses yang pertama di ayat ini adalah kita menjadi orang yang beriman. Nah, apa sih iman itu? Iman itu menurut bahasa adalah atas di percaya. Percaya berarti iman. Adapun menurut syariat, menurut istilah, menurut terminologi, iman itu lengkap qawlun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Jadi iman itu ucapan dengan lisan. Lisannya mengucapkan, saya beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Watas tasdiqun bil janan, hatinya meyakini. Meyakini, memahami, mengerti apa yang dia ucapkan itu. Kemudian dipraktekkan dengan perbuatan oleh anggota tubuh. Dipraktekkan. Dan iman bisa bertambah kalau kita taat kepada Allah, iman kita bertambah. Istilah kita imannya naik. Iman juga bisa berkurang kalau kita maksiat kepada Allah, taat kepada setan. Imannya turun, imannya berkurang. Yang mana kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Iman ini identik dengan rukun iman dan rukun Islam. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, ya, dan mengimani semua yang wajib diimani. Jadi ini adalah resep sukses yang pertama, iman dulu dengan iman yang benar. Berarti kalau ada orang kafir, sesukses apapun, berarti dia adalah gagal total. Jadi kalau anda melihat orang kafir luar biasa kaya raya, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, terkenal, tersohor, semuanya dia miliki. Ya. Karena dia tidak beriman dengan iman yang benar, maka dia adalah orang yang gagal total, bukan sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un <clears throat> yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini resep sukses yang nomor dua di ayat ini. Orang sukses itu adalah kalau sholat khusyuk. Kalau sholat khusyuk. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu adalah hatinya hadir. Dia sholat, hatinya hadir, dia faham yang dia ucapkan. Ketika sholat itu dia merasa sedang bermunajat dengan Allah. Berinteraksi dengan Allah. Bercakap-cakap dengan Allah. Ketika sholat itu dia merasakan kebesaran Allah. Keagungan Allah. Ketika sholat itu dia merasakan kehinaan dirinya. Bahwa dia tidak ada artinya. Jadi orang yang sukses adalah orang yang kalau sholat, sholatnya itu khusyuk. Nah berarti kalau ada orang sholatnya tidak khusyuk, dia masih belum masuk kategori orang yang sukses. <clears throat> Karena ada orang sholat celaka. Kita semua sudah hafal ayatnya kan? Fawailul lil musallin alladzina 'an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat Yang lalai dari sholatnya Sholat tapi celaka Karena lalai dari sholatnya Bagaimana kalau tidak sholat Ya lebih celaka lagi tentu Yang mana kemudian para ulama Memberikan tiga kriteria Orang dikatakan lalai dari sholatnya itu Kriterianya ada tiga Yang pertama-tama Sholat tidak khusyuk Ya, dia sholat pikirannya melayang ke sana kemari. Badannya di masjid, pikirannya di tempat lain. Yang kedua kriteria orang yang lalai dari sholatnya itu adalah dia sholat tapi ya, waktunya tidak benar. Misalnya dia bangun malam jam 1 sholat tahajud sampai jam 3 sholat sekaligus jam 3 sholat subuh terus tidur. Dia nggak diterima oleh Allah karena dia sholat belum waktunya. Atau mungkin juga dia apa namanya? tidur terlalu larut malam, kemudian dia sengaja nyetel beker jam 7. Bangun jam 7, sholat subuh jam 7 dengan sengaja. Matahari sudah terbit, maka nggak diterima oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kriteria orang lalai dari sholatnya adalah dia sholat tapi tata caranya tidak benar, tidak seperti sifat sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tata caranya nggak benar. Jika kita ini perlu belajar bagaimana sifat sholat Nabi, perlu belajar. Apalagi zaman sekarang, alhamdulillah ilmu sudah terbuka demikian luas, luar biasa. Seperti apa Nabi sholat? Karena ada orang sholat yang cepet-cepetan, tidak tumak nina. Ya kan? Apa kata Nabi? Aswa usariqah alladhi yasriqu min salatihi. Pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri dari sholatnya. La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Yang kuru kama yang kurul ghurab. Mematuk seperti burung gagak mematuk. Jadi kalau sholat cepet-cepetan. Subhanallah. Itu pencuri yang paling buruk. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah melihat ada orang sholatnya cepat sekali, tidak tumak nina. Kata Nabi apa? Lau mata ala hada mata ala ghairil millah. Kalau dia mati sholatnya seperti ini, maka dia matinya di luar Islam. Bayangkan, sholat matinya di luar Islam. Kenapa? Karena tidak tumak ninah. Karena tumak ninah itu adalah rukunnya sholat. Orang sholat nggak tumak ninah tidak sah. Ya itu yang kedua ya. Khusyuk dalam sholat. Ada buku bagus yang ditulis diterjemahkan ya. Itu kumpulan dari kitab-kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Terjemahannya berjudul Lezatnya Sholat. Buku kecil, cuman saya lupa penerbitnya apa, terjemahannya. Di sana diceritakan bagaimana cara menikmati sholat. Bagaimana cara bisa khusyuk dalam sholat. Luar biasa. Sholat ini nikmat bukan main. Kemudian berikutnya lagi ayat yang setelahnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Ya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Kriteria sukses menurut ayat ini yang ketiga adalah meninggalkan segala aktivitas ya, baik ucapan atau perbuatan yang tidak ada gunanya. Oh, ini berat ini. Ini berat sekali ini. Jadi pokoknya ucapan yang tidak ada gunanya tinggalkan. Perbuatan yang tidak ada gunanya tinggalkan. Ini luar biasa beratnya. Yang mana Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih beliau mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan semua yang tidak ada faedahnya, tidak ada kepentingannya dengan dia. Wah ini berat. Kalau kita masih melakukan aktivitas yang tidak ada gunanya, ucapan nggak ada gunanya, perbuatan nggak ada gunanya, berarti kita masih belum masuk kategori orang yang sukses. Karena ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, terutama lisan ya. Berapa banyak orang masuk neraka gara-gara lisan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat panjang lebar kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu Kemudian kata Rasulullah, "Maukah kamu aku beritahu inti dari semuanya?" Kata Rasulullah apa? "Kufa 'alika hadha." Kamu jaga ini. Kamu jaga lisanmu. Sahabat Mu'ad tanya, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bimana takallamu bihi?" Ya Rasulullah, apakah kita bakal dihukum karena omongan kita, ucapan kita? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'ad." Wahai Mu'ad, bagaimana kamu ini? Ibumu kehilangan kamu, masa kamu tidak ngerti? wa hal yuqibun nas ala manakhirihim aw qala ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim adalah menelungkupkan wajah atau batang hidung manusia ke dalam neraka melainkan hasil ulah lidahnya berapa banyak orang masuk neraka gara-gara lidah ahli salat ahli puasa tapi masuk neraka seperti seorang perempuan yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fulana shaimah faimah." Ya. Perempuan ini ya Rasulullah rajin ibadah, salatnya masyaallah hebat, kemudian juga puasanya hebat. Wahyatu di jaraha, tapi suka ganggu tetangganya. Apa kata Rasulullah? Ia finar. Kalau gitu dia masuk neraka. Berarti sholatnya, puasanya, ibadahnya gagal total. Kemudian berikutnya lagi ayat yang nomor kelima. Walladzina hum lizzakati fa'ilun dan orang-orang yang menunaikan zakat. Itu kalau terjemahan gitu aja ya. Kalau terjemahan gitu aja, orang-orang yang menunaikan zakat. Tapi kalau kita baca di dalam tafsir-tafsirnya, ayat ini mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah orang yang mengeluarkan zakat bayar zakat. Makna yang kedua adalah orang yang melakukan tazkiyatun nufus. Jadi zakat ini maknanya adalah tazkiyatun nufus. Orang yang membersihkan jiwanya. Sehingga kalau kita gabung jadi satu, ini adalah merupakan kriteria sukses yang nomor empat di ayat ini. Membersihkan jiwa dan harta. Dengan menunaikan zakat secara baik dan benar. Jadi maksudnya di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, orang sukses adalah orang yang bayar zakat. Zakat ini ada aturan-aturannya Orang Islam terutama yang punya harta itu wajib belajar ilmunya zakat. Seperti apa zakat itu? Kapan saya kena zakat? Berapa saya kena zakat itu? Jangan sampai kita punya harta wajib zakat, nggak ngerti ilmunya zakat. Sehingga kita tidak benar ketika mengeluarkan zakat. Wah ini bahaya sekali. Zakat ini kewajiban perintah Allah dan orang yang mengeluarkan zakat itu untung dunia akhirat. Tidak, rugi sama sekali. Belum pernah ada ceritanya orang mengeluarkan zakat jatuh miskin. Justru yang ada orang mengeluarkan zakat dia tambah barokah dunia akhirat. Kalau tidak mengeluarkan malah bahaya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah. Walladzina yaknizuna adh zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fisabilillah. Fabashirhum bi'adabin alim. يوم yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum وجنوبهم junubuhum هذا dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun Orang yang menimbun hartanya, emas, perak ditimbun saja, tidak dikeluarkan zakatnya. Tidak dikeluarkan zakat. Beri mereka kabar gembira. Ini metode Al-Quran ya, untuk mancing perhatian. Orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, beri kabar gembira. Wah, kan senang semua kan? Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah pada suatu hari nanti hartanya dijadikan lempengan-lempengan yang kemudian dipanaskan lalu disetrikakan. Disetrikakan di keningnya, di lambungnya dan di punggungnya Sambil dikatakan kepada mereka, rasakan. Ini loh yang dulu kamu simpan, rasakan. Tidak mengeluarkan zakat. Jadi nanti harta jadi apa? Setrika, Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang tidak mengeluarkan zakat, atau mengeluarkan tapi tidak benar. Karena orang Islam ini banyak yang kaya loh. Kalau orang Islam semuanya mengeluarkan zakat dengan baik dan benar, nggak ada orang miskin. nggak ada orang miskin. Sudah tercukupi sudah. Kalau zakat harta, zakat harta ya, kita bicara global aja supaya kita bisa menyelesaikan pembahasan ini. Kalau zakat harta kan ada nisabnya. Nisab itu batas minimal kapan kena zakat, ya, batas minimalnya. Dulu zaman Nabi tidak ada mata uang, nggak ada rupiah, nggak ada dolar, nggak ada euro. Zaman Nabi yang ada adalah ad-dinar wa dirham. Nah, kalau dinar itu ketemunya kalau dijadikan gram ya 85 gram emas. Kalau dinar, kalau dirham, perak ketemunya nanti kalau dijadikan gram 595 gram. Ya. Nah, sekarang kita ini pakai rupiah. Disamakan dengan emas atau perak. Selama ini kita menyamakan emas dengan apa, namanya? rupiah dengan emas, senilai emas dulu 85 gram. Orang punya uang senilai emas 85 gram, berarti kena nisab. Sudah masuk batas minimal. Lah kalau pakai ukuran emas tinggi sekali. 1 gram berapa sekarang? <clears throat> berapa? Ya katakanlah 500 ribu Berarti ketemunya berapa? 85 gram Berapa? 40 Ya 40 juta lebih Tinggi sekali Kenapa kok tidak pakai ukuran perak saja Kenapa rupiah tidak dibawa ke perak Kalau perak lebih sedikit 595 satu gram berapa sekarang perak satu gram kurang lebih sekitar 10 ribu Kurang lebih ya waktu itu Entah sekarang berapa Yang jelas murah sekali perak itu <clears throat> Berarti sekitar 6 juta. Ini lebih hati-hati. Sehingga para ulama kontemporer, Dr. Wahba Az-Zuhaili dan yang lainnya lebih cenderung pakai ukuran perak. Lebih hati-hati dan juga untuk maslahat orang fakir miskin. Jadi pakai ukuran perak saja. Jadi orang kalau punya harta senilai kurang lebih 5 juta lah hati-hati. Itu sudah masuk hitungan zakat. Tinggal ditunggu putaran satu tahun haul. Satu tahun. Nah, setelah putaran setahun itu yang ada di dia berapa? Itu kena zakat semuanya. Hitungannya semenjak mencapai nisab tadi itu. <clears throat> ya. Kenaknya cuma berapa? Kalau zakat harta cuma 2,5%. 2,5% saja, dikit sekali. Ini zakat ini penting lagi. Ada lagi zakat apa namanya hasil bumi, ada lagi zakat apa namanya ternak, macam-macam lah. Jadi zakat bukan hanya zakat fitrah. Karena banyak orang Islam memahami zakat cuma zakat fitrah. Akhir Ramadan mengeluarkan beras, satu orang dua setengah kilo selesai. Enggak, enggak cukup ada lagi zakat. Jadi seperti itu, mengeluarkan zakat. Dan zakat ini ikhwan wa akhwat filarohim adalah kotoran. Jadi kita mengeluarkan zakat jangan bangga. Wah, saya sudah bantu kamu loh dengan zakat. Jangan bangga, ini kotoran. Mohon maaf, ini kotoran. Kotoran kita ini, kotoran kita. Kotoran kita kita berikan fakir, miskin. Jadi zakat ini kotoran. Jadi kita ngeluarkan zakat jangan bangga, itu ngeluarkan kotoran. Seperti itu. Kemudian makna yang kedua adalah melakukan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Nanti ada pembahasan khusus masalah ini nanti ya. Membersihkan jiwa. Yang mana kita alhamdulillah tiga tahun yang atau tahun kemarin ya. Bahas tazkiyatun nufus selama satu Ramadan penuh. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang jiwa kita selalu bersih. Pumpung bulan Ramadan, kesempatan kita membersihkan jiwa kita. <clears throat> Kemudian ayat yang nomor lima. Dan berikutnya ini ada tiga ayat. Walladzina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Ayat 5 sampai ayat 7. <clears throat> dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas ini yang keberapa yang kelima yang kelima tadi keempat itu membersihkan jiwa dan harta dengan menunaikan zakat secara baik dan benar. Sekarang kriteria sukses nomor lima adalah tidak melakukan penyimpangan seksual. Jadi orang sukses adalah orang yang tidak melakukan penyimpangan seksual. Kecuali kepada istri, suami istri halal. Atau orang laki punya budak, boleh hubungan dengan budaknya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Ya, berarti hukum budak sekarang sudah nggak ada. Entah di tempat lain masih ada atau tidak, wallahu alam di Indonesia sudah nggak ada, di kebanyakan negara di dunia tidak ada. Jadi suami istri halal. Adapun selain suami istri berzina atau juga mungkin laki dengan laki homoseksual atau perempuan dengan perempuan lesbian atau perbuatan keji yang lainnya Bahkan termasuk di situ dikatakan ayat nomor 7, barang siapa mencari selain itu, selain istri dan budak. Ini oleh sebagian ulama dijadikan dalil haramnya onani. Onani istimna atau masturbasi. Itu haram juga. Karena selain istri selain budak. Seperti itu. Jadi berarti kalau ada orang masih melakukan penyimpangan seksual Berarti dia tidak termasuk kategori orang yang sukses. Atau juga ayat sebelumnya tadi, ada orang yang tidak mengeluarkan zakat atau mengeluarkan belum benar, berarti dia masih belum sukses. Orang tidak membersihkan jiwanya, berarti belum termasuk orang yang sukses. <clears throat> Kemudian berikutnya lagi والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Berarti yang nomor enam, kriteria sukses nomor enam adalah memelihara amanat. Nah amanat ini banyak. Termasuk amanat, agama ini adalah amanat. Kita ini masuk Islam berarti kita mengemban amanat. Agama ini amanat. Allah menawarkan agama, perintah-perintah dan larangan-larangan kepada gunung, kepada bumi, kepada langit, tidak ada yang sanggup. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi Allah menawarkan amanat berupa agama, perintah-perintah, larangan-larangan ditawarkan kepada langit. Langit ya yang hebat seperti itu. Ditawarkan kepada bumi. Ditawarkan kepada gunung-gunung. Tidak ada yang berani. Ya Allah, kami tidak berani ya Allah. Kami takut. Tidak ada yang berani, semuanya takut. Ternyata manusia berani. Allahu Akbar. Manusia ini nekatnya bukan main. Karena itu Allah mengatakan innahu kana zoluman Manusia itu amat sangat dolim, jahul, amat sangat jahil. Berani nerima amanat tapi kemudian menyia-nyiakan amanat. Di samping agama juga amanat itu macam-macam. Kita punya istri, kita punya anak, ini adalah amanat, jangan disia-siakan. Termasuk juga amanat dalam hal jabatan. Kita dapat jabatan ini adalah amanat. Atau kita dipercaya jaga toko, dipercaya yayasan atau apa, ngelola harta, ini adalah juga amanat. Jangan khianat. Jadi orang sukses adalah memelihara amanat. Dalam makna yang luas amanat itu apa? Kemudian yang ketujuh, kriteria sukses di ayat ini adalah menepati janji. Nah, janji. Kalau janji ditepati, jangan ingkar janji. Orang ingkar janji adalah tanda orang munafik. Sama dengan orang yang tidak menunaikan amanat, tandanya orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat ya khianat. Wah, janji. <clears throat> Karena itu kita kalau janji ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jangan lupa mengucapkan insya Allah. Nanti kita ketemu di sana ya, insya Allah. Nanti kami undang ya, insya Allah. Insya Allah ini mempunyai dua makna. Makna pertama, kita minta tolong Allah jika Allah mengendaki jadi kita minta tolong Allah. Makna yang kedua, seandainya ternyata kita berhalangan, nggak bisa ada udur, maka kita tidak mengingkari janji. Karena kita bilang insya Allah jika Allah mengendaki. Kita tidak tahu yang terjadi apa setelah itu, janji. Kemudian berikutnya lagi. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun dan orang-orang yang memelihara salatnya. Yang nomor berapa ini? Yang nomor delapan, Yaitu memelihara salat maksudnya adalah salat tepat waktu, salatnya baik dan benar seperti sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salatnya tepat waktu. Tepat waktu kalau kita mengikuti pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat pakai fenomena alam. Sholat subuh semenjak terbitnya fajar sodik diakhiri terbitnya matahari. Sholat duhur ketika matahari condong ke barat sampai bayang-bayang satu benda panjangnya sama dengan benda itu. Habis duhur masuk waktu asar. Waktu asar sampai matahari terbenam. Maghrib ya. Matahari terbenam masuk waktu maghrib. Sampai kapan waktu maghrib? Sampai selama awan-awan merah di langit masih ada. Antum melihat di langit awan merah masih ada, berarti masih ada waktu maghrib awan merah hilang, nah berarti masuk waktu Isya. Waktu Isya ini ada beda pendapat. Kebanyakan ulama berpendapat sampai subuh. Sebagian ulama berpendapat sampai pertengahan malam. Dari sisi dalil ini yang kuat. Namun kalau kita bingung lihat seperti itu, nah kita pakai patokan jam itu aja. Alhamdulillah pemerintah Majelis Ulama Indonesia Departemen Agama sudah mengeluarkan panduan jam sholat. Itu bisa dijadikan panutan. Itu sudah diteliti, tidak sembarangan. Jadi sholatnya dijaga. Lalu di situ oleh Allah ditutup dengan Firmannya: nya "Ulaika humul warithun." Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Berarti di sini ada berapa kriteria sukses? Ada delapan. Ya, mari kita lihat lagi. Di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang memakai redaksi qad aflaha Kriteria sukses di sini ada delapan. Yang pertama apa tadi? Beriman. Ya, beriman dengan iman yang benar. Mengimani semua yang wajib diimani. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh, iman bisa bertambah dan berkurang. Kita taat kepada Allah, iman kita bertambah, kita durhaka iman kita turun berkurang. Yang kedua apa? Salat dengan khusyuk. Hatinya hadir, penuh dengan pengagungan kepada Allah, menghinakan diri, yang ketiga apa? Meninggalkan semua aktivitas berupa ucapan atau perbuatan yang tidak ada gunanya. Kemudian yang keempat, membersihkan jiwa dan harta dengan menunaikan zakat secara baik dan benar. Kemudian lima, tidak melakukan penyimpangan seksual. Kemudian yang keenam, memelihara amanat. Kemudian yang ketujuh, menepati janji. Yang kedelapan, sholat tepat pada waktunya dengan baik dan benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian setelah itu kita nanti ada tanya jawab. Silakan boleh bertanya tulis di kertas boleh. Boleh juga dikirim ke nomor saya di SMS boleh. Nomor saya 0816 429 6227 0816 429 6227 Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kertas, boleh juga dikirim di di SMS di nomor saya tadi itu. Sekarang kita tambahi lagi satu. Surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Silakan. Jadi paling enak antum bawa Al-Qur'an ya. Bawa Al-Qur'an sambil kita buka-buka Al-Qur'an, menikmati buka-buka Al-Qur'an. Ya. Al-A'la ayat 14 dan 15. <clears throat> Masih redaksi Qad Aflaha. Allah berfirman, Qad Aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan iman. Nah ini kembali lagi Kriteria sukses Di ayat ini Adalah Membersihkan Diri dari semua kotorannya ya, Membersihkan diri dari syirik Membersihkan diri dari kedoliman Membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk Intinya adalah tazakiyatun nufus Membersihkan diri, membersihkan jiwa Kemudian wadaka rasma rabbih fa Dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia salat. Yang kedua, kriteria sukses di ayat ini adalah berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah, zikrullah. Zikir ini merupakan amalan yang gampang mudah, praktis, ganjarannya luar biasa. Sampai-sampai dikatakan kalau kita termasuk orang yang berat mengeluarkan harta, sulit bangun malam, takut ikut perang, yang banyak berzikir. Mudah-mudahan bisa menjangkau derajat mereka. Kemudian yang ketiga, sholat. Padahal sholat itu termasuk zikir kan? Tapi di sini disendirikan sholat. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Ditekankan lagi sholat yang baik dan benar. Ya, sholat yang baik dan benar. Jadi berarti surat Al-A'la 14, 15 ada berapa kriteria sukses? Ada tiga. Yang pertama apa? <clears throat> Membersihkan diri Ya, bersihkan diri tazkiyatun nufus dari semua kotorannya, dari kesyirikan, dari kedoliman, dari akhlak-akhlak yang buruk. Yang kedua apa? Banyak berzikir kepada Allah, zikrullah. Zikir ini enak luar biasa, nikmat. Terutama zaman sekarang, zamannya orang tidak tenang, orang sumpek. Zikir ini memberikan ketenangan. Yang ketiga apa? Salat. Salat dengan baik dan benar. Sholat lagi, sholat lagi. Subhanallah. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini wadaka rasma rabbihi fasalla itu dengan tafsir lain yaitu berzikir apa namanya? Eh, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat. Ditafsirkan zakat lagi. Wadaka rasma rabbihi fasalla ya, dia berzikir kepada Allah lalu dia sholat. Maksudnya adalah mengeluarkan zakat fitrah kemudian dia sholat Idul Fitri. Itu tafsir yang lain ya. Dan ini tidak ada pertentangan. Ini namanya adalah ikhtilaf tanawu, beda macamnya. Dan semuanya benar, semuanya bisa diamalkan. Demikian. Jadi itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita bahas baru Eh, dua surat Al-Mu'minun dan Al-A'la. InsyaAllah besok kita akan bahas surat Asy-Syams dan surat-surat yang lainnya dan redaksi-redaksi yang lainnya juga. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Allahumma amin. Jadi diharapkan supaya lebih enak lagi kalau bisa antum pas datang ke sini membawa mushaf Al-Qur'an. Jadi bawa Al-Qur'an terjemahan ya, enak. Atau kalau antum ikut WhatsApp kita, WAMTDHK, kan sudah ada kan ini kan? Ada semua. Antum bawa aja. Berarti sudah ada keterangan saya sudah ada. Tinggal sekarang pemantapan lagi. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses sebenarnya menurut Allah, sukses di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Kita sisakan 10 menit untuk tanya jawab. Kemudian setelah itu nanti kita tutup dengan doa sebagaimana biasanya Insya Allah. Kapan manusia menerima amanat dari Allah? Ketika langit, bumi, dan gunung menolak amanat dari Allah, apakah berdosa? dan mendapat hukuman. Ya, tidak ya. Ini menunjukkan betapa beratnya amanat ini maksudnya gitu. Nah, kapan kapan kita menerima amanat? Ya semenjak kita memutuskan jadi orang Islam. Nah, karena kita dari keluarga Islam, berarti semenjak lahir kita sudah menerima amanat. Tapi baru dihitung ketika kita akil baligh. Baligh, ya. Jadi agama ini amanat jangan disia-siakan. Apakah setoran haji juga kena zakat? Termasuk kalau kita setor untuk sepasang suami istri yang totalnya 50 juta. Iya, kena zakat itu. Itu kan harta Anda kan? Itu Anda setor haji itu hartanya siapa? Harta Anda kan? Itu kena zakat. Ilmu zakat ini perlu dipelajari ya ikhwan. Masih banyak hal yang orang Islam itu masalah zakat ini mungkin apa kurang paham atau salah paham. Termasuk utang. Jadi ada orang utang kepada kita. Ya, si fulan itu utang kepada kita 100 juta. Kita punya putaran zakat tiap tahun. Misalnya putaran zakat kita Ramadan, gampangnya gitu ya. Tapi tidak harus Ramadan loh ya. Bukan tergantung putaran uangnya dia semenjak mencapai batas minimal nisab tadi itu. Katakan Ramadan gampangnya. Uang kita di orang 100 juta. Hutang kan? Iya. Nah itu kalau orang tersebut bisa bayar kepada kita sewaktu-waktu. Itu dihitung zakat kita itu. Jadi waktu kita ngeluarkan zakat, 100 juta di tangannya orang itu dihitung. Dihitung itu. Kecuali kalau orang itu orang yang mu'sir. Mu'sir itu kesulitan bayar, tidak bisa bayar. Tidak bisa bayar. Atau memang sengaja tidak bayar. Sengaja tidak bayar. Maka tidak masuk hitungan zakat kita. Tapi kalau orangnya orang musir. Musir itu yang gampang bayar. Sewaktu-waktu diminta bayar. ya kan? Itu masuk hitungan zakat kita itu. Walaupun di tangannya orang. Karena milik kita itu. Tinggal kita minta aja masuk ke kita. Lagi satu hal. Uangnya orang ada di kita. Pas hitungannya zakat. Kita utang sama orang. Utang ya. Tadi kan piutang namanya ya. Tadi piutang, ini utang. Kita punya hitungan zakat tiap Ramadan hitungannya. Harta kita 100 juta. Tapi ada di harta kita ini milik orang, kita utang sama orang 100 juta juga. Jadi pas putarannya zakat kita, yang ada di kita berapa? 200 juta. Ini kena zakat 200 juta. Ini banyak yang tidak tahu. Ini kena zakat ini. Kenapa? Karena pas hitungannya zakat ada di di kita. Kena zakat 200 juta bukan 100 juta. <clears throat> Kalau kita ingin tidak kena zakat, sebelum mengeluarkan zakat, bayarkan utang dulu. Ya. Kalau kita ingin tidak kena zakat, sebelum jatuh tempo zakat kita, 100 juta ini keluarkan, bayarkan utangnya, selesai. Berarti uang kita tinggal berapa? 100. Ya kena zakat itu aja. Tapi kalau pas hitungan zakat ada di kita semuanya, kena itu. Kena. Dan ini juga dari riwayat dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya seperti itu. Ya. <clears throat> Apa zakat itu dikeluarkan setahun sekali? Gimana kalau setiap mendapatkan uang atau hasil dikeluarkan zakatnya? Apa alat yang dipakai untuk mencari uang itu harus dikeluarkan zakatnya? Kalau zakat harta setahun sekali ya, zakat harta setahun sekali. Setahun sekali. Laisa ali zakat illa ma hala haul, haul putaran tahun. Zakat harta. Ya. Zakat fitrah di akhir Ramadan nanti. Kalau zakat hasil bumi ketika panen. Kemudian alat yang dipakai untuk mencari uang, alatnya apa dulu? Kalau mobil yang dipakai nggak kena. Alat-alat di pabrik itu nggak kena. Rasulullah bersabda laisa 'alal mu'min fi 'abdihi wala farasi sodaka Tidak ada zakat bagi seorang mukmin terhadap budaknya dan kendaraannya. Budak yang dia miliki, kendaraan yang dia pakai, ya itu nggak kena zakat. Jadi alat yang dipakai pabrik mesin-mesin yang dipakai itu itu nggak kena zakat. Atau orang punya mobil rental, ya kan? Mobilnya nggak kena zakat, tapi dari hasilnya yang kena dari hasilnya. Bagaimana cara menghitung zakat dari gaji bulanan? Apakah dikeluarkan setiap selesai gajian atau dihitung setelah dihitung satu tahun? Dan apakah hitungannya masih gaji kotor atau gaji setelah dikurangi kebutuhan pokok? Iya. Sebenarnya ngitungnya itu gampang. Yang pertama-tama harta antum mencapai nisab dulu. Batas minimal. Tadi telah diterangkan ya. Kita pakai hitungan perak. Sekitar kurang lebih 5 juta. Hati-hati. Jadi kalau antum punya uang 5 juta. ya Dapat masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Dihitungnya di putaran tahun. Putaran setahun. Misalnya antum memiliki uang 5 juta tadi itu 1 Ramadan 1435 tahun kemarin. Sampai sekarang 1 Ramadan 1436 masih ada di antum 5 juta itu bahkan tambah. Maka dari hasil yang ada di akhir tahun itulah dikeluarkan 2,5 persen. Berarti sudah terpotong pengeluaran selama ini. Jadi yang ada. Kalau ternyata di akhir tahun tinggal 3 juta, ya nggak kena zakat. Karena kurang dari apa? Kurang dari nisab. Mudah hitungannya. Wah ini pertanyaannya zakat semuanya ini. Saya jual rumah laku 350 juta. Dibuat bayar utang saja 200 juta. Yang akan dibuat beli rumah. Berapa zakat yang harus saya keluarkan? Ya. Nah ini penanya ini punya zakat rutin enggak? Dia ini termasuk orang yang tiap tahun mengeluarkan zakat enggak? Kalau dia termasuk orang yang tiap tahun mengeluarkan zakat, sudah punya hitungan zakat, berarti uang yang baru dia dapat ini masuk dalam uangnya itu. Zakatnya ngikuti putaran yang sudah berjalan selama ini. Jelas enggak keterangannya? Misalnya kayak tadi putaran zakatnya dia satu Ramadan. Tapi tidak harus itu loh ya tergantung mencapai nisabnya itu loh. Nah, berarti ketika dia jual rumah laku 350 juta, 200 dibuat bayar utang, berarti tinggal berapa uangnya? 100. 100 digabung dengan uangnya dia yang ada. Dan nanti hitungannya mengikuti hitungan zakat dia selama ini. Yang ada berapa, nah, itu kena zakat. Kalau dia selama ini enggak termasuk orang yang mengeluarkan zakat, enggak mampu, Berarti dia sekarang punya uang 100 juta. Nah, ketika dia nerima uang 100 juta itu dihitung tanggal berapa? Dihitung tanggal berapa ya? Dan memakai hitungan Hijriah. Tanggal berapa Hijriah? Lah nanti pada tanggal tersebut tahun berikutnya itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen. Yang ada berapa dikeluarkan? Jelas enggak? Mudah-mudahan jelas ya. Bagaimana cara atau tips untuk mencapai sukses di dunia yaitu finansial dan akhirat yaitu melaksanakan amal baik sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini berarti sukses dunia dalam arti finansial. Ini kita kembali kepada sukses menurut kita lagi nanti. Allah ketika bicara sukses nggak nyebut finansial sama sekali Allah, nggak nyebut finansial. nggak nyebut finansial Allah itu. Karena finansial ini adalah takdirnya Allah ada orang dapat banyak, ada orang dapat sedikit. Ada orang kerja keras banting tulang dapat itu-itu aja. Ada orang santai dapatnya juga banyak. Itu urusannya Allah. Jadi sukses finansial itu nggak masuk kategori sukses menurut Allah. Yang kita bahas adalah sukses menurut Allah. Memang kita maunya kan gitu kan? Harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, semuanya ada, mati husnul khotimah masuk ke dalam surga. Kita maunya gitu. Tapi kadang nggak sesuai dengan yang kita maui. Nah, kita bahas sukses menurut Allah saja. <clears throat> Demikian. Ini waktunya sudah habis jam 5. Pertanyaannya masih banyak ini. Ya, mohon dimaafkan ya. Saya tidak bisa jawab semuanya, masih banyak ini kalau saya jawab sampai tarawih nanti ini. Itu aja dulu. Insyaallah besok kita sambung dan sekali lagi diharapkan antum bawa Al-Qur'an kalau bisa di rumah sudah buka-buka Al-Quran dulu. Kan sudah ada rumusnya ini kan. Nah, sudah ada buletinnya. Silahkan dilihat buletinnya. Nanti di rumah dilihat-lihat ayat ini. Baca ya. Kalau punya tafsir, baca tafsirnya. Sehingga besok kita ngaji lagi langsung. Nyambung enak. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang sukses dunia akhirat. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dari Nabi yang dulu juga sudah pernah diterangkan diriwayatkan oleh Eh, Imam apa namanya diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih dan ini doa dibaca oleh Nabi setiap selesai pertemuan dengan para sahabat di akhir pertemuan beliau. Kemudian juga para ulama mempraktekkan doa di penutupan majelis taklim. Syekh Saleh al haidan ulama besar kalau habis pengajian doanya panjang. Kemudian juga Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di Madinah kalau selesai pengajian doanya panjang dan ngangkat tangan ya. Mari kita doa pada Allah Subhanahu wa taala terutama doa Ramadan menjelang buka, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا Ya Allah pada sore hari ini kami berada di rumahmu ya Allah Kami dalam keadaan puasa Bulan Ramadan Menjelang berbuka ya Allah Kami berdoa kepadamu Kami memujimu dengan semua pujian yang layak untukmu Kami membawa semua namamu yang maha indah Semua sifatmu yang maha tinggi Kami yakin engkau mendengar kami Engkau melihat kami Dan engkau mengabulkan doa-doa kami Ya Allah Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah bagian untuk kami daripada rasa takut kepadamu ya Allah. Yang dengan rasa takut itu ya Allah bisa melindungi kami dari berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah bagian kepada kami dari ketaatan kepadamu ya Allah. Yang dengan ketaatan itu ya Allah, engkau sampaikan kami ke syurgamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami bagian dari keyakinan ya Allah yang dengan yakinan keyakinan itu ya Allah, semua musibah-musibah yang menimpa kami terasa ringan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mampu menikmati pendengaran kami ya Allah. Pendengaran kami sehat, normal, kami mendengar yang baik-baik dan kami mengambil pelajaran dari yang kami dengar ya Allah. Jadikanlah kami mampu menikmati penglihatan kami ya Allah, penglihatan kami sehat, kami melihat yang baik-baik dan kami mengambil pelajaran dari yang kami lihat. Jadikanlah kami mampu menikmati kekuatan kami ya Allah. Jadikan kami kuat ya Allah untuk taat kepadamu, mengabdi kepadamu ya Allah. Berikan semua itu kepada kami selama kami hidup ya Allah, selama kami masih membutuhkannya ya Allah. Ya Allah, Jadikanlah pembalasan kami atas orang-orang yang mendolimi kami, Ya Allah. Kalau ada orang mendolimi kami, Ya Allah, kami serahkan pembalasannya kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami atas siapa saja yang memusuhi kami, Ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami menimpa agama kami, Ya Allah. Jangan sampai agama kami rusak, Ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia adalah cita-cita terbesar kami dan puncak ilmu kami. Ya Allah, jangan sampai kau jadikan ya Allah dunia segala-galanya bagi kami. Jangan sampai kau jadikan ilmu kami hanya ilmu dunia saja ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan berkuasa atas kami orang yang tidak pernah sayang kepada kami. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan, maafkan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu maaf dan afiyah, sehat wal afiat, selamat sejahtera. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu ya Allah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa taubatan nasuha sebelum kami mati, Ya Allah. Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan kau ridha kepada kami, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah Agar engkau bimbing kami sampai akhir hayat kami ya Allah Sehingga kami mati dalam keadaan husnul khatimah Penutup umur yang terbaik ya Allah Kami mati di jalanmu Kami mati ketika mengabdi kepadamu ya Allah Kami mati ya Allah Lidah kami mengucapkan La ilaha illallah Allahumma ij'al akhira kalamina fi hadhihi dunya la ilaha illallah.